Begitulah Allah mengajarkan sunnahnya bersin sampai hari kiamat. Begitu Allah mengajarkan sejak zaman Nabi Adam. Jadi pas sampai di hidung bersin. Ketika sampai di mulut, Nabi Adam sudah pengen makan itu buah, tapi tangan belum ke bagian roh. Maka tidak sampai. Ketika sampai di tangan itu roh, tangannya sudah mulai ingin mengambil buah di surga, tapi kaki belum ke bagian roh, maka belum bisa melangkah. Lalu Allah berfirman, "Khuliqal insan min ajal." Manusia yang memang diciptakan dengan penuh ketergesa-gesaan. Belum waktunya dia berjalan sudah ingin berjalan. Belum waktunya dia bergerak sudah mau ingin bergerak. Itulah manusia. Serba ingin serba instan. Nah, ini dia cerita tentang khalaqal insana min solsolin kal fakhar. Begitu sudah sempurna ditiupkan roh maka di sini Allah berfirman usjudu li Adam maka semua bersujud fasajadu illa iblis tinggal satu makhluk yang tidak mau bersujud dan itu dia jin jin yang satu itu bukan malaikat jadi bukan malaikat dia jin makanya dikatakan dalam Quran dalam surat Al-Kahfi kana minal jinni fafasaqah an amri rabbih. Dia ini termasuk kalangan jin, makanya berbuat fasik. Ini paling solehnya jin. Jadi iblis. Yang kemudian inilah asal muasal iblis. fasa Fasajadu illa iblis. Tadinya belum ada iblis belum. Ini dia asal muasal iblis. Paling solehnya jin menjadi panglima iblis, panglima setan. Nah itu uh, kisah tentang makna ayat ini khalaqal insana min solsolin kal fakhar. Lalu pertanyaannya, mengapa ini iblis? Jin ini tidak mau bersujud. Karena dia merasa bahwa dia diciptakan dari bahan yang lebih baik dari tanah. Dia bisa menghilang, dia bisa masuk ke ruangan tertutup maka dia makhluk halus maka dia merasa lebih baik daripada manusia makanya dia sombong khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin aku diciptakan dari api masa aku bersujud kepada makhluk yang diciptakan dari tanah maka dikatakan bahwa aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia sombong. Inilah asal muasal dosa. Bahwa asal muasal dosa adalah kesombongan. Makanya siapa yang di hatinya ada kesombongan tidak akan pernah masuk surga. Sekalipun kesombongan itu hanya sebesar atom. Jangan sampai di hati ada kesombongan karena itu adalah merupakan sifat iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin nah ini Allah ceritakan tentang penciptaan jin ayat berikutnya wa khalaqal jana min marijim min nar jin diciptakan dari lidah api jadi bukan apinya jadi api lidahnya yang sangat halus dan sangat lembut di ujungnya itu diambil oleh Allah dijadikan dari situ makhluk jin. Makanya jin sangat halus. Dia bisa masuk menyelusup di celah-celah. Tapi dia tidak punya kekuatan yang besar. Dia tidak bisa mengangkat meja. Jadi kalau dia tidak bisa mengangkat benda berat tidak bisa. Makanya Bapak Ibu jangan takut ke jin. Dia mungkin hanya bisa menggerak gerakkan hordeng, gerak-gerakin gitu. Bilangin aja, eh jangan ganggu ya. Gitu. Aku mau tidur, gitu aja. Bacain bismillahirrahmanirrahim gitu. Wa khalaqal jan mimma rijin minnar. Lalu kata Allah, فبأي آلاء ربكما تكذبان Masih kurang apa nikmatku kepadamu Aku telah ciptakan kamu dari sifat yang berbeda Aku ciptakan kamu dari tanah Wahai manusia Dengan sifat-sifatmu Dengan kemampuanmu Kecerdasanmu Dan aku ciptakan kamu wahai jin Dari makhluk yang sangat halus ini sifat berbeda. Makanya masih kurang apa aku menim- kepadamu? Aku sudah memberikan, aku sudah menciptakan kamu. Masih kurang apa? Kau tidak mau patuh kepadaku? Nah di sini Allah kita belajar bahwa manusia ini makhluk kasar. Jadi manusia tidak bisa melakukan sesuatu yang extraordinary. Jadi yang luar biasa tidak bisa. Manusia itu makhluk biasa, makhluk kasar. Jadi tidak bisa dia menembus tembok yang tertutup tidak bisa. Itulah manusia. Makanya setiap sesuatu yang luar biasa diperbuat oleh manusia itu biasanya hasil kolaborasi dengan jin. Nah, nah inilah yang disebut dengan istilah minta tolong ke jin. Nah, contoh misalnya nih, saya bisa menggerak-gerakkan tangan terus tahu-tahu di perut abang panas, semua kan gitu kan? kok bisa ya gitu. Nah, ini pasti ada kolaborasi di situ. Ada makhluk yang mengantarkan proses itu. Gitu. Jadi manusia nggak bisa berbuat yang luar biasa, tidak bisa. Dia itu normal. Makanya setiap yang minta tolong ke jin itu disebut salah satu ciri kemusyrikan. Makanya dikatakan bahwa dia telah meminta tolong kepada jin. Tauhidnya sudah berubah. Iya karena budu wa iya jin nasta'in nah, gitu. Sudah berkurang tauhidnya. Nah itu. Ya kalau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, kita datang ke dokter juga minta tolong. Nah, ini perlu saya jelaskan. Bapak Ibu, manusia makhluk normal. Maka setiap usaha-usaha yang normal itu yang dianggap sah. Dan setiap usaha-usaha yang tidak normal itu dipertanyakan. Jadi kita datang ke dokter, dokter meneliti, oh ini sakit panas, terus kemudian dicariin obat yang hasil penelitian ilmiah ini bisa mengurangi panas. Itu namanya usaha normal tapi kalau kita datang kepada dukun, dukun memberikan sesuatu yang yang tidak jelas ini apa ilmiahnya, tidak kita tidak tidak mengerti, tidak masuk akal dan sebagainya. Nah, disilah kemudian ternyata dia menggunakan makhluk lain untuk bisa menyembuhkannya bahwa ternyata dia telah minta tolong ke jin bukan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kenapa sampai sekarang masalah-masalah seperti ini sangat dibicarakan selalu supaya tauhid tidak pecah. supaya kita selalu iya kena buduh, wa iya kena nasta'in. Bukan iya kena buduh, wa iya ponari nasta'in. Bukan begitu. Kemudian, bapak Allah, Allah mengajak kita berjalan-jalan lagi. untuk menyaksikan nikmat yang luar biasa. Bahwa ternyata Bapak Ibu, timur yang kita saksikan ini ini bukan satu, tapi dua. Jadi ada dua timur, ada dua barat. Mana Pak Ustadz? Kita nggak melihat ada dua timur, ada dua barat. Bapak Ternyata Kita seringkali tidak memperhatikan bahwa Terbitnya matahari ini sering berubah-ubah Matahari di musim dingin Dia terbit di waktu berbeda Dan matahari di musim panas Dia juga terbit waktu berbeda Di musim panas lebih panjang siangnya di musim dingin lebih pendek siangnya. Waktunya berbeda. Juga matahari di musim panas tenggelam di waktu berbeda. Kita kadang-kadang di musim panas itu berbuka puasa itu sampai jam 7 malam atau bahkan sampai jam 9 malam atau ada yang 9 malam itu berbuka puasa. Tapi di musim dingin ada yang sudah berbuka jam 5 sudah sangat pendek. Berarti ternyata terbitnya matahari ini mengalami dua, dua kondisi. Dia berbeda terbitnya di musim panas dan juga berbeda terbitnya di musim dingin. Juga dia berbeda terbenamnya di musim panas, juga dia berbeda di musim dingin. Karenanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain." فبأي آلاء ربكما تكذبان Aku yang telah menciptakan proses ini Ada dua timur, ada dua barat Subhanallah, masih kurang apa manusia Aku telah menggeser ini Sehingga ada musim panas, ada musim dingin Di musim panas kau rindu musim dingin Di musim dingin kau rindu musim panas Subhanallah, seandainya semua musim ini linir sama semua rutin seperti itu, kau akan bosan. Orang yang hidup dalam suasana yang rutin, rutin, tidak ada dinamika, biasanya cenderung stres. Bapak Ibu Rahimullah, di tengah masyarakat maju, Bapak Ibu lihat di negara-negara barat, negara yang sudah maju, semua serba mapan, tidak ada masalah, tidak ada, mereka terjamin masa depannya, mereka tidak berpikir tentang bagaimana masalah masa depan maka mereka cenderung sudah tidak lagi menemukan masalah akhirnya apa mereka merasa dirinya justru dalam kondisi depresi depresi karena itu di sana banyak orang bunuh diri di sini perkumullah alhamdulillah kita banyak masalah maka kita jarang stresnya Iya. Sehingga kita selalu tegang gitu. Tegang berdoa kepada Allah. Sudah sedikit nangis kepada Allah. Itu ada. Coba orang yang sudah mapan, terjamin masa depan, nggak berpikir tentang Allah, nggak berpikir tentang iman. Mereka sudah nyaman. Saya melihat langsung, barakumullah. Masyarakat di Australia, masyarakat di Jerman, ya Allah mereka tuh berpikir tentang mabok. Itu sampai ada sebuah pesta namanya pesta mabok. Itu setiap orang wajib minum satu liter bir sampai terletak. nggak berpikir tentang masa depan, sudah terjamin masa depan mereka. Akhirnya pikiran mereka apa? Mabok, mabok, mabok. Banyak yang bunuh diri juga. Di Jepang itu setiap tahun angka bunuh diri mencapai 30 ribu per tahun. Itu penelitian WHO. ya ini bukan karena mereka miskin, mereka kebanyakan uang, mereka sudah mapan. nah kita alhamdulillah nggak perlu nggak pernah bunuh diri Karena apa? Karena kita kebanyakan masalah. Jadi kita tidak pernah bunuh diri. Kenapa? Karena kita selalu menemukan ada masalah. Sehingga kita berdoa kepada Allah, kita baca Quran malam-malam, kita sholat tahajud mohon kepada Allah. Ada dinamika. Itulah untungnya negeri kita seperti ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, ini ternyata cara Allah. Jadi Allah selalu menggeser. Ada pagi, ada sore, ada malam. Kemudian di waktu siang kita rindu malam, di waktu malam kita rindu siang, di waktu musim panas kita rindu dingin. Itu cara Allah supaya ada dinamika supaya kita selalu dalam kondisi dinamis ini makna Rabbul Masyiqaini wa Rabbul Maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Bapak Ibu Allah kemudian mengajak kita jalan-jalan jalan-jalan ke tengah laut laut tengah di sana kita menyaksikan ternyata ada dua laut, yang satunya asin, yang satunya tawar. Kalau Bapak Ibu buka YouTube, tulis di situ barzakh, di situ akan keluar gambar pertemuan dua laut. Berbeda warna, berbeda, tapi tidak bercampur. Ada barzakh. Jadi barzakh itu artinya diproses, dia berputar-putar. Yang tawar terus diputar sampai menjadi asin, dia baru campur. Yang yang asin diputar menjadi tawar. Dia berkumpul tapi tidak menyatu. Subhanallah. Ini di zaman Rasulullah SAW, sahabat tidak tahu. Juga Rasulullah tidak tahu. Dan ini baru ketahuan setelah manusia sudah mulai dengan teknologi melancong dan mereka melihat langsung. Maka ini dia bahwa Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Al-Quran dari Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW akan berfirman seperti ini. Tapi karena dari Allah, Allah yang menceritakan. Begitu terbukti, begitu mereka melihat langsung, kita menemukan dalam Al-Quran. Subhanallah. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah berfirman, Marajal bahraini yaltaqiyan. بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان Kau telah menyaksikan langsung kan kata Allah bahwa Al-Quran ini benar Kau melihat langsung Sekarang teknologi sudah lengkap Kau buka Youtube Kau melihat langsung Kau buka Quran Masih kurang yakin dengan aku Kata Allah masih kurang apa aku memberikan nikmat kepadamu. Makanya Pak Ikhwanullah, setiap fabi ayyi ala ini ada makna khusus. Jadi perhatikan. Jadi fabi ayyi ala ini ada makna khusus, berbeda dengan makna yang sebelumnya. Perhatikan tadi saya sudah jelaskan tadi itu. Jadi yang pertama tadi itu tentang penciptaan manusia. Jadi yang kedua tentang uh, eh, timur dan barat. Yang ketiga tentang penemuan ilmiah. Ini nikmat luar biasa. Bahwa Dulu tidak ada yang tahu, tapi sahabat sudah beriman. Dulu para sahabat tidak pernah kenal ini, tapi mereka beriman dengan yakin bahwa ini pasti ada. Sekarang banyak orang sudah melihat langsung dan menyaksikan langsung ini ada bendanya, ini ada fotonya, ini ada kameranya, ada rekamannya, dan ini ada Qurannya. Masih kurang yakin? Sungguh terlalu. Kalau kurang tergetar hatinya, di sini kata Allah, "Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban?" Masih kurang apa aku kepadamu? Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat bahwa di bawah laut itu ini Bu, ini juga termasuk ini. Seandainya kita menyelam di bawah laut yang bertemu itu, kita menyelam, di situ Allah sediakan mutiara-mutiara Subhanallah. Dan ternyata sudah banyak penyelaman di situ dan mereka menemukan mutiara-mutiara itu. Allah menyebut syarat apa? Ya min humal lu'lu wal marjan. فبأي آلاء ربكما تكذبان Bapak Ibu rahmatullah banyak kaum ibu yang pakai mutiara di jari manisnya padahal dia belum pernah menyelam di bawah laut. Itu padahal itu dari bawah laut itu. Ini ada suatu makna penting untuk rizki tentang rizki bahwa kata Imam Syafi'i kalau itu memang rizkimu itu akan sampai kepadamu sekalipun kamu tidak berusaha mendapatkannya. Kalau mutiara itu rizkimu, dia akan sampai ke jari manismu sekalipun kamu tidak berusaha untuk menyelam di bawah laut itu. Banyak orang pakai mutiara tapi tidak menyelam ke bawah laut itu. Itulah rizki. Jadi masalah rizki sudah tercatat, masalah rizki sudah terjamin dari Allah. Dan kita wajib berusaha namun kita yakin bahwa usaha tidak menjamin. Karena semua sudah ada jatahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, berkumullah Allah Subhanahu wa taala mengajak kembali kita berjalan-jalan melihat laut yang di atas laut itu kita menyaksikan ada perahu-perahu. Perahu itu tidak tenggelam. Padahal itu di tengah laut. Bapak Ibu, saya pernah merasakan langsung sebuah perahu kecil. Saya menyeberang dari Pulau Madura menuju sebuah pulau Kangian. Itu melewati laut lepas yang gelombangnya seperti gunung. Dan saya sudah tidak kebayang kalau saya masih hidup. Saya melihat laut luar biasa dan sungguh perahu ini diombang-ambingkan dari sejak sebelum terbenam matahari. Sepanjang malam saya melihat saya tidak bisa tidur. Dan air sudah masuk ke dalam laut itu, ke dalam perahu itu. Dan orang-orang pada tenang melihat. Saya tadinya takut, tapi ketika saya melihat orang-orang yang duduk di samping perahu itu tenang, oh berarti ini sudah biasa karena mereka sudah bolak-balik di situ. Maka saya melihat mereka tenang, oh berarti aku tenang juga. Tapi luar biasa Allah. Ternyata benar bahwa ini kalau tidak karena Allah yang menjaga perahu itu sudah tenggelam. Dan Allah menyebutkan bahwa di perahu-perahu itu ada layar yang tinggi seperti gunung. Allah berfirman dalam Quran, "Walahul jawaril Munshaatu fil bahri kal a'lam." فبأي آلاء ربكما تكذبان الجواري itu perahu ya. Al-jari diambil kata jaro ya jadi artinya yang mengalir yang bergerak berjalan ya yang di atas laut fil bahri kal a'lam ya seperti gunung seperti tanda-tanda nah itu dia bendera-bendera atau layar-layar yang dipakai oleh perahu dulu masih pakai layar sekarang sudah memakai uh, mesin. Ya. Nah ini Allah sebutkan bahwa masih kurang apa? Ketika kamu melewati laut, aku yang menjaga itu perahu. Aku yang menjaga perahu seperti tenggelam. Sama ketika kamu kata Allah Allah mengatakan ketika kamu mengendari pesawat terbang, itu aku yang memegang itu pesawat supaya tidak jatuh. Sama seperti aku menjaga perahu tidak tenggelam, aku juga yang menjaga kapalmu yang kamu kendarai, pesawat yang kamu kendarai itu supaya tidak jatuh. Itu aku juga sama kata Allah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Lalu kamu lupa kepadaku, lalu kau anggap itu adalah kehebatan pesawatmu, lalu kau anggap itu karena kehebatan mesinnya, bukan. Ini Allah mengasih isyarat tentang burung dalam surah Al-Mulk. Awalam yarau ila tayri fawqahum safati wa yaqbidun. ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير kau lihat burung itu dia membuka sayapnya menutup tapi dia tidak jatuh kamu tahu siapa yang megang itu itu aku kata Allah sama dengan pesawatmu sama pesawatmu yang terbang itu bukan karena kehebatan pilotnya bukan karena kehebatan mesinnya bukan itu karena aku yang megang banyak pesawat yang aku tentukan jatuh jadi dia jatuh sekalipun dia punya mesin dan seterusnya maka di situ maka ingatlah Allah. Sayangnya ya, para pengelola pesawat seringkali tidak mengajarkan doa ketika mau berangkat. Tapi diajarkan cara bersiap-siap kalau jatuh.